Nah, fa'ilnya dhamir tu. Sebagaimana yang akan kita jelas akan dijelaskan oleh pensyarah nanti. Wa darabna fa'ilnya dhamir dhamirna adapun dhara nam fi'ilnya dharaba sebelumnya wa darabta fa'ilnya dhamir ta wa darabati fa'ilnya dhamir juga dhamir ta ya dhamir ti wa darabatuma kemudian contohnya darabatuma dan seterusnya ini contoh-contoh fa'il yang berbentuk isim dhamir ya dikarenakan telah lewat bahwasanya fa'il ada dua macam ada yang berbentuk isim zahir sebagaimana yang telah lewat contohnya qama zaidun zaidun itu fa'il jadi rofa tanda rofanya dhammah dikarenakan dia isim mufrad dan dan dia berbentuk isim zahir zaidun adapun fa'il yang kedua berbentuk dhamir nah qala syarih berkata pensyarah Syekh Abu Zaid Al-Makudi rahimahullah fal fa'ilu fi hadhihi al-muthuli kulliha dhamirun maka fa'il pada contoh-contoh ini semuanya dhamir wa huwa mabniyun dan ia mabni dhamir itu dihukumi mabni berada pada satu keadaan tidak berubah-ubah keadaan akhirnya la yadhharu fihi al-i'rab tidak nampak padanya i'rab dikarenakan semua dhamir itu mabni fatta'u fi dharabtu dhamirul mutakallimi wahdah maka ta pada dharabtu adalah dhamir mutakallim wahdah. Dia kata pengganti orang yang berbicara sendirian. Yani di, biasa dimanakan saya. tu saya memukul. Wa nafi dorobna dhamirul mutakallim wa ma'ahu ghairuh. Dan na pada contoh yang kedua, yakni pada kalimat dorobna. ini merupakan dhamir mutakallim wa ma'ahu ghairuh. Kata pengganti orang yang berbicara sendirian bersama orang lain. Biasa dimanakan kami. Ya, artinya dia dia kata pengganti orang yang berbicara yang berbentuk jamak. Tidak dia bersama orang lain. Awil mutakallim al muazzimi nafsah atau kata pengganti orang pertama yang berbicara yang dia sendirian dalam keadaan dia mengagungkan dirinya. Seperti misalnya Nam kalau zomir ini digunakan terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Biasanya dalam Al-Qur'an banyak ayat disebutkan inna nahnu nazzalna dzikr. Allah berfirman sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an menggunakan dhamir na kami padahal Allah satu zatnya sendiri. Maka dibawa kepada makna ini. Ini di kata pengganti orang kata pengganti orang yang berbicara yang ya ini Allah Subhanahu wa taala. ta'ul maftuhatu fi darabta. Kemudian pensyarah melanjutkan dan ta dhamir ta yang di fathah pada contoh darabta lil mukhatabi al mufradil mudzakkar. Itu ini untuk dhamir sebagai kata pengganti orang kedua yang diajak bicara mufrad sendirian mudzakkar dan dia laki-laki darabta dimanakan kamu memukul laki-laki sendirian watta'ul maksurati fi darabati lil mukhatabatil mufradatil muannasati dan ta yang dikasrah pada contoh darabati ini sebagai dhamir kata ganti orang yang kedua yang diajak bicara sendirian dan perempuan dimanakan kamu perempuan memukul Wadhamiru fi darabtuma lil musannal mukhatab. Dan dhamir pada contoh darabtuma ini untuk musanna dua orang al mukhatab yang diajak bicara. Muzakkaron kana au muannasan, baik dia mudzakkar laki-laki atau perempuan. Bisa menggunakan dhamir tuma. Yang menentukan apakah dia untuk laki-laki atau perempuan itu siakul kalam. Konteks kalimat. Sehingga bisa dimanakan cuma kalian berdua memukul. Apakah dia laki-laki atau perempuan? Dua orang tersebut. Wadhamiru fi darabtum lil jam'il mudzakkar dan dhamir pada contoh darabtum ini untuk jamak mudzakkar. Dimanakan kalian memukul laki-laki. Para laki-laki. Wadhamiru fi darabtunna li jam'il mukhatabati al muannatsati dan dhamir pada contoh yang ketiga yakni jamak yakni pada contoh darabtunna ini untuk jamak or, enam banyak orang al mukhatabat yang diajak bicara orang kata ganti orang kedua al muannasati dan muannas perempuan enam biasa dimanakan kalian para perempuan memukul والضمير في ضرب للواحد الغائب المذكر dan domir pada contoh ضرب ini untuk satu orang غائب kata ganti orang ketiga yang dibicarakan al mudzakkar laki-laki biasa dimanakan dia laki-laki memukul wa huwa mustatirun dan domirnya mustatir domirnya tersembunyi tidak nampak pada fiilnya secara zahir, enggak nampak. Fa idza qulta Zaidun daraba fa fi daraba dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Apabila engkau mengatakan Zaidun daraba, Zaid memukul fa fi daraba maka pada daraba fi'il daraba dhamirun mustatir ada dhamir mustatir yang tersembunyi. Takdiruhu huwa. Ya takdirnya huwa yang dikira-kirakan ada dhamir huwa di dalam fiil ini. Domir itulah yang tersembunyi sebagai fa'il bagi doroba. Adapun Zaidun di awal itu bukan fa'il, itu mubtada. Sehingga Zaidun doroba Zaid mubtada, doroba khabar. Dan khabarnya ini adalah khabar berbentuk jumlah fi'liyah. Tersusun dari fi'il dan fa'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya domir yang tersembunyi. Wala yutakallamu bihi. Dan fa'ilnya di sini yakni dhamirnya tidak dilafazkan, tidak diucapkan, tersembunyi dia. Falau kulta jika engkau mengatakan Zaidun doraba huwa jika engkau mengatakan Zaid doraba huwa dia memukul lam yakun huwa fa'ilan bi doraba maka huwa di sini bukan fa'il bagi fi'il doraba bal huwa taukidun lidzalika dhamiril mustatiri namun huwa di sini pada contoh ini Zaidun daraba huwa, huwa di sini taukid. Taukid bagi dhamir mustatir di huwa fa'il yang menjadi fa'il bagi daraba. Sehingga pada tarkib yang terakhir ini Zaidun daraba huwa Zaidun mubtada daraba huwa khabar. Daraba di sini fi'il mana fa'ilnya? Fa'ilnya tersembunyi. Dhamir mustatir takdirnya huwa. Adapun huwa yang nampak di sini itu taukid. Taukid bagi domir yang mustatir. Qala wa kadzalika darabat. Demikian pula pada fi'il darabat. Idza kulta hindun darabat. Jika engkau mengatakan hindun darabat, hindun memukul. Fafi fi darabat maka pada fi'il darabat domirun mustatirun. Terdapat domir mustatir yang tersembunyi, huwal fa'il yang menjadi fa'ilnya. Wala yajuzu idharuhu dan tidak boleh dinampakkan fa'ilnya. Adapun hindun di awal itu mubtada, bukan fa'il. Dikarenakan telah lewat definisi fa'il adalah isim yang dirafa yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Sehingga yang namanya fa'il tidak boleh mendahului fi'il. Kalau ada isim yang nampaknya yang secara yang mengesankan itu fa'il namun dia mendahului fi'ilnya maka itu bukan fa'il tapi sebagai mubtada sebagaimana contoh ini hindun dorobat hindun di sini mengesankan dia fa'ilnya dorobat. Tapi ternyata dia mendahului fi'il. Ini tidak boleh. Maka di sini kita i'rab sebagai mubtada. Sebagai mubtada. Qala wal alifu fi dharaba. Dan alif. Ya dhamir alif pada contoh dharaba. lil musan ghaib. Ini untuk dua orang al ghaib. Kata ganti orang yang ketiga yang dibicarakan. Biasa dimanakan dia. Dua orang memukul والواو في ضربوا للجمع المغائب للجمع الغائب Dan wawu, ضمير wawu pada ضربوا ini untuk jamak yang dibicarakan. Biasa dimanakan mereka memukul. Wan nunu fi dharabna lil jam'il ghaibil muannas. Dan dhamir nun pada dharabna ini untuk jamak al ghaib yang dibicarakan kata ganti orang ketiga al muannas dan perempuan biasa dimanakan mereka para perempuan memukul. Qala wa kana haqquhu an yaqula ba'da daraba darabata. Dan seharusnya Ibnu Ajurru mengatakan setelah contoh daraba mengatakan contohnya darabata. Ya seharusnya setelah Ibnu Ajurru mengatakan daraba contoh daraba beliau menyebutkan contoh darabata. Kama qala ba'da daraba darabat sebagaimana Beliau mengatakan setelah contoh dharaba dharabat. al الفعل idza usnida ila ضمير tasniyatil المؤنث lahiqat hutta dikarenakan fi'il apabila diisnadkan kepada dhamir musanna muannas maka fi'ilnya dimasuki tak tak taknis jika fa'ilnya berupa dhamir musanna muannas maka fiilnya dimasuki tak taknis. Nah, contohnya al-hindani dorobata. Al-hindani dorobata. Kedua orang yang bernama Hindun keduanya memukul. Nah, Sehingga seharusnya disebut ada satu contoh lagi yang seharusnya apa? disebutkan oleh Ibnu Ajurum. yakni setelah contoh zoroba seharusnya beliau menyebutkan contoh dorobata Nah, sehingga lengkap ada musanna muannas, ada musanna muzakkar. Dharaba itu untuk musanna muzakkar, dharabata itu untuk musanna muannas. Karena kan untuk muannas itu harus fiilnya diiringi oleh tak ta'nits. Nah, sebagaimana ketika mufrad juga ketika mu ketika mufrad muannas fiilnya diiringi tak ta'nits. Dharaba itu untuk mufrad muzakkar, dharabat itu untuk mufrad muannas.